sebelum diwudukan ya. Ya, so, atau mana Pak MC mana? Sebelum ke sesi pertanyaan kita finishing dulu tentang gapleh, gaul tapi soleh. Sejauh mana kepentingan kita harus soleh? Satu, bumi akan diwariskan kepada orang soleh, bukan kepada orang kaya atau pintar. Kedua, perlu membentuk bi'ah solihah, lingkungan yang soleh. Bukan diwarnai tapi mewarnai. Itu nggak bisa kalau nggak ada ilmu. Maka syarat soleh itu satu harus sohihul akidah. One finger tauhid movement bikin hidup lebih hidup karena hidup bukan hanya untuk hidup tapi hidup untuk yang maha hidup kalaupun harus mati itu jalan hidup wafat dimanapun dalam kesyahidan karena membawa akidah yang benar la ilaha illallah dua sohihul akidah eh, salimul akidah sohihul ibadah harus mengikuti rasul kengenah gaul ngong adan mah saya tukang ngoprod ngong adan mah eren hela sholat weh dinuledok gitu nanaon ngana nyamawa sarung atuh salat naluhur batu paling ngenah salat di leweng uh sujud gelila derek cengkat ayah engang tapi tetap salat salimul akidah catet benar akidah selamat tidak terwarnai tidak terkontaminasi ku nu itu nu iya karena akidah hari ini cabangnya banyak dulu disebut gaumun mabok muka aurat tegaul mun teu nongeng nginum teu jackpot enak mah tegaul mun teu ngaji setuju despacito we arapa tapi teu baroga deposito gaul mah apa Quran apa hadis eta gaul dan ditanya mama Bagaimana lirik Despacito Anda waktu di dunia mual? Anu hapin tahu bulat mual moa ditanya ke? Quran, khuluquhul Quran, alamal Quran, khalaqal insan. Mentak tegaul mentengaji. Salimul akidah, sohihul ibadah. Lalu mati nul akhlak, kuat akhlak, gaul jeng sasahage. Kitu we mah. Karena belajar kepada keadaan. Kunaon domba huntuna bersih jeng kuat munding oge sarua karena istiqomah daharna jukut we ya jeng ciatah teu pernah domba ngadahar mi ayam gitu <laughs> jadi istiqomah dalam akhlak jadi orang menya orang just the way you are be yourself jadi diri sendiri sanajan entrepreneur di mana wae jadi ke, ke, kemarin ngomong yang Mang Yana Umar bobotoh, Mang Wani kan dirinya dirigen Persib, Wani itu pas Persib main maghrib, dirinya adan make speaker jamrud nu eta wanian sok teh bising mawat kerki kituan tina naon ngana jadi sholat weh dak pernah saya di Braga dulu seberapa geng motor tong tang tong tang wah sing baru rinya samurai teh ngadu pedang sama letik tong ditinggali letik nah cabakan mang gedean kalem weh kumaya ada kena datang polisi Bandung Tengah Bandung Barat tuh bisa nggak saya orang kasir kelki ngilu wudhu naon pak ngiring wudhu cik menta koran urut ngampar harapun anu perang kuma komen pertama nama bubar anjing anu sholat tuh ku sholat mah bubarnya make tanaga tuh hmm, tuh wasta'inu bisobri saya tidak lakukan itu kalau saya nggak gaul dengan Quran jadi ngalawan SMA ku sholat sholat pemajikan pas saya yak sholat tuh hese ngahudangkan anu itikaf ku salat weh kali takbir Allah Allah ku ngore jagus ya nyolatan urang mun teh hudang wae harewaskeun la ilaha illallah ngorenya eta gawe syariah gaweuna nyinggung teu henteu tapi ada kesadaran da jelema mah kabegeuseun kumawat maka dakwah nu paling enteng mah menerangkan bab kematian menyentuh masalah ibu ayah indung teh nyeri ngelahirkan urang tibatan ngelahirkan lamun anak ngelahirkan atau soleh ibu kita kita nginjak puntung rokok dijilat diletak sieun anak luka bakar terido nyaga hati kotokan teu dileret diletakan Mamah lebih terido mun epi nu dilahirkan asup neraka. Tamun orang teh soleh teh, kalau orang teh nyeri pisan. Maka mati nul ahlak, salimul akidah, selamatkan akidah, muha salamat mun tegaul. Karena yumaji sanihi, Pak abawahu tergantung lingkungan. Jadi majusi, jadi nasrani, tergantung lingkungan. Salimul akidah, sohihul ibadah, mati nul ahlak, tina benerna ibadah teh, nguatkan ahlak. Kowiyul jismi, tong melendoy emang Nusolema, mah nugaul mah offroad, memanah menembak saya mah naon weh karena banyak sekarang perempuan yang ingin ditembak jadi latihan menembak banyak tebing kudu kuat ulama jihad jihad beri batuk ah musuh kayak seri tong dipayahan siapa mah payah sorangan cenang kayak Kowiyul jismi, olahraga mang, memanah berenang, biar bisa merenangi kehidupan. Kenapa tisu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau. Ya, dakwah, datangan. Si Ganu tadi teh dongeng si aww Tungtung nama kan melendoy, tersentuh. Kenapa tidak mau menyentuh? Karena tidak berhak untuk disentuh kecuali kolbuna dengan doa. Akhirnya kan ngomong sambil berbinar-binar air matanya. Terus aku harus kembali ternyata banyak dosa ya dari obrolan ini teh. Allah lebih merindukan hamba yang kembali pulang kepadanya lebih dari bahagianya seorang anak gembala yang hilang perbekalan dan anak gembalaannya. Allah lebih bahagia. Akhirnya aku harus gimana? Hijrah. Bere baju na, entong ukuri dongengan tah, mukena na, tah gamis na. Tuh banyak yang out of the zona. Tapi yaitu memberi solusi bukan mencari sensasi. Salimul akidah. Orang mengkau akidahnya kudu bener. Sohihul ibadah. Sholat malamnya dikuatkan. Karena dakwah terberat itu di sholat malam. Menyebut orang-orang target dakwah kita yang kita sebut dan dia tidak tahu kita sebut. Seperti Umar luluh lantah itu karena doa Nabi. Maka jangan kejar fisik dan cantiknya atau ganteng dan gagahnya. Capek. Jangan kejar. Kalau kau cinta setengah mati, tikum di sepertiga malam rental ngarana mohon izin aku meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan robku di sepertiga malamku cara bercinta yang paling asik itu di doa mang uh Raisa ge oyag ku doa ya Allah Raisa ya Allah nah ke ngan si mus nu halus asup dihitbah langsung ku si mus untuk keupahanku isana saya mau stabil kehidupan Ku doa mang, hanya doa yang merubah takdir. Mati nul ahlak kawi jismi, mun gering hudang petingnya melenoy. Subuh waya juga hamster kiwe wena sarung leh. Sabara kilo si sarung deh Ai kuliah estilu di luar negeri gawe offroad. road ke masjid melenoy. Jadi perjalanan terkeren, ternanjak, terjauh teh sebenarnya ke masjid. na mang berat ke masjid mah sampai harus merangkak numun napek mau apa apa halana manusia terkaya dunia teh orang yang sholat rokaat dua rokaat sebelum su subuh ke masjid mah the real man go to masjid lain cowok sejati itu ke masjid mah ganteng modis sispek awakna gagah sok ngiluan jumba poe minggu harapun borma pret tara ke masjid mah mang tong dipilih jadi salaki urang teh berarti dia cowok PHP kenapa Allah aja ditinggalin apalagi kita ya jadi nu gaul mah nu ka masjid, menang amalan masjid. Sok ayeuna Primus hijrah. Teku Wisnu mesti baheula. Reza Rey urang artis lain kasep henteu teu ka masjid, saha maneh hirup deui. Ah. Sing era tuku Nabi Yusuf gaul tapi soleh kasep ngorakene Nabi 50% ganteng lalaki aya di Yusuf versi on the spotnya 25% aya di Nabi Muhammad 15 persen dinukar ngomong saya sana dibagi-bagi Bayar tuh udah takdir ya sama nya gaul eh Yusuf tuh gaul raja naik ibadah ya manges miskin sombong deh mun sangsara Isa sangsara ibadah bengar Sulaiman ibadah ya orang tuh ibadah sahamane ya seseta banget wudhu maksud teh nyak. Jadi non tadi teh gaul tapi soleh teh kunciannya salimul akidah, sohihul ibadah, matinul ah, ahlak, koi koyul jismi, kuat awakna. Jika Rasul sekali nonyok di perang, cedak paeh. Nyagi lain baru dak BFC, nya. Tapi di Ciduhan tengah lawan, tak, kudu proporsional. Sanu kudu Ciduhan, sanu kudu tengah. Ayo Rasul di Ciduhan ngalawan tuh, lain tu buka Ciduh catet nggak perlu gitu loh sahamane ya tapi menang perang sekali nonjok di satu riwayat wafat kata berarti kudu olahraga kowi yul jismi berarti sohihul eh salimul akidah jaga akidah mau bisa muntenangan ilmu mah e, eh, sohihul ibadah ibadah kudu nyunah entong ngendelkeun sumanget ngejos hijrah karek dua minggu langsung ngahukuman batur salat ge beda yang kaciri leuwih ngaganti nuting alen, salat subuh batur dua rakaat genap sih eta mah Pengen tau ya. Nah amang sholat subuh genep rakaat dua wae alus komo genep siang hitung sorangan. <laughs> Oh tuh bisa. Mata kudu sohih ibadah teh. Ulah capek gawe teka pakai di teke. Kudu nyunah ka mang. Pede hukum mah tuh bisa. Boleh, pemuda gaul tapi soleh itu pede, pendamai dunia. Ulah ukur pede tepugu, nggak ngimaman mah kurang lah. Udah bang rekam urang bacaan-bacaan sugantinya bisa rokaat kahiji Al-Fatihah aman. Kulhu aman. Rokaat nggak ngahuleng. Bismillah aman. Tapi maca surat jamaah lo bakil subhanallah cik sarara teh subhanallah terus salah gerakan langsung malika tukang baik kulhu deh. cerah kacau berarti tegawa asuh gua hawa nafsu hayang kapuji lebay pret nya gawe nanya tak sebentar lagi dibuka momen pertanyaan nanya nu no, gawe mah nanya jika orang gawe di Arab nyakit terlancar bahasa Arab gawe weh da orang soleh di Arab malobana gawe pede bisa bahasa Arab nanya ku bahasa Al-Qur'an bahasa universal nanya kenawan nanya ken alamat Syekh ta'al min aina anta min Indonesia ila aina ihdinas wa mustaqim saya minta tolong, kemana jangan lempeng ditunjukkan dah siratal ladzina an'amta alaihim. Gaul emang kia ke masjid jadi ilmu teh namahan. Aduh, tuh te gaul ah tuh tenangan ilmu mah te gaul akidah nanti salamat mah. ya digawean, ieu gawean. Ieu gaul mah jengsa Ong adan bertek tad ke mana? Da mah ku sikap atuh. Dakwah mah nanti capek mah kumaha batur ningali orang jadi hayang sholat cuma mah ngaku sholat tapi batu reka masjid ninggalin orang lumpat. Cik mun orang nges ngaji jadi alat dakwah tuh awak teh. Mun ningali ustad hayang ngaji, ningali mujami hayang bisa ngaji, ningali ustad Hanan hayang bisa ngapalkan hadis kitunya. Oh, jadi tertarik cik mun batur ningali orang, hayang ngaji yang utah. Karena begini ya, punten sedikit lagi pertanyaan mah gampang. Fitri itu kan nol, ibarat botol kosong kita dikosongkan lagi nol semua orang punya hak lebaran tapi tidak semua orang punya hak idul fitri nu puasa nu puasa lebaran ya nu taraweh taraweh lebaran hak semua orang dah budaya ya teman tapi idul fitri mah sorry itu saya audisi ya teman nah ketika kita dapat kesempatan idul fitri dapat kesempatan dikosongkan botol kosong diisi air mineral goceng mun bersegel ya tage diisi madu rada naik lah 50 ribu esi sop buah 20 ribu esi parfum channel jutaan botolan tak keneh esi cai got jadi awas gaul tapi soleh setelah idul fitri mau diisi apa tapi ulah merasa suci nges gaul ke masjid lalu ninggalin untuk ke masjid jadi alergi nges tong gaul jeng setan entong jika dokter gigi anyar lulus terus praktek di hiji lembur di satu kampung buka murah diskon satu kali nyabut gigi 50 ribu murah pisan nutu unger ge yang dicabut saking murahnya, nya datanglah di launching pertama dia praktek lima orang pasien datang dok saya unger hoka asupan ranginang ngajedud langsung karena dokter baru GRT menyikapi praktek teh tadi biusula dicabut langsung kuak histeris kuak nu lima pasien nu opat kabur ID naik lana seberapa mayarna? 50 re, ribu. Cabut huntu hiji, kuduna mayar 50 ribu. Berapa dok? Yang nanya, dinya nggak saya tulisan anak. Mestinya 50 ribu, jadi 250. Kenapa dok? Coba nyeri, coba mahal. Gara-gara mana ngagorowok, nu opat lompat <laughs> deh. Kuduna orang menang duit 250 ribu. Nah. Loba jelema nu hayang gaul jika orang dengan kesolehan dengan lingkungan yang soleh tidak mau masuk karena kitanya nggak soleh. Jadilah lompat ningali orang karena orang sok bersih, tidak bersih merasa, sok pintar, tidak pintar merasa. Tak ulah humble, anu gaul tapi soleh majik sesah seuri we. Aslina saya mahnya copet ke di digaulan. Minimal wawuh pas istri saya mau dicopet, itigrig tak kurajana tong dicopet goblok eta mah pamajikan si ustad. No siapa pamajikan orang goblok lain tak tadi dicopet cenah tuhnya minimal ngabelaan ayat ayatna teh ta'awanu alal birri wat taqwa al-maidah ayat 2 saling tolong menolonglah dalam ketakwaan kencan bisa rubah deketan minimal nya nu dongeng budak panglem teh lain kriminal teh teh kabeli oke jelly drink menunda rasa lapar teh teh aslina dah yang benghar mah gampang atuh teu kudu nabung di bank kamu aya bungaan doraka Hayang benghar mah gampang, efisien mah hirup. Udang sare sarapan energen. Tengah berang lapar ku jelly drink, menunda rasa lapar, penting ku promah. Bengar awak tapi jika wayang. Nanaonan, teu nanaon, <laughs> nanaonan. dak pang teh, ngelem teh, lapar. Dibere sangu padang mah, kalengna dialungkeun da mungkin dijendengeun namanya. Da teas atuh. Erenang lemna oke jadi orang tebijak tebijatah nugawo tapi solehma, bijak tebajak jadi kebijakan nanti jadi kebajikan tidak kebajakan karena cinta tidak hanya menyatakan tapi menyatukan tercukup dengan menanggalkan nangtukin tangga apalagi meninggalkan tapi cinta itu menunggalkan menyayangi bukan menyaingi sentuh mang dengan salimul akidah sohihul ibadah belajar ke Rasulullah matinul ahlak jangan menghakimi tangkap, dekati, karena pahalanya akan sejumlah orang yang kita ajak untuk menuju kesolehan. Maka nusoleh mah panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di broadcast tiap siapapun orang yang sholat nusoleh mah. Tapi muntah soleh mimpi. Ini mun mencai kan tergantung. Mun diasikeun mun gelas nanangkub. Itu bisa. Urangna kudu nangkarak hayang soleh. Didoakan kudu saroleh. Urangna kudu soleh. Maka berkumpulah dengan orang-orang yang soleh. Jadi itu Ta'awanu alal birri wa taqwa wa, ta wala ta'awanu alal ithmi wal udban. E, saling tolong menolong dalam ketakwaan, saling tolong menolong dalam jangan saling tolong menolong dalam dosa perdosaan. Apa amal yang harus mengunci Ustadz? Dari bentuk aplikasi, satu absus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum, kudu pede. Tanah pernah hiji mangsa pangi di BIP, baturan babaturan teu depangi, Assalamualaikum. Langsung nyiwit botong di pulut itu, mana di nukima tuh Assalamualaikum. Kuduna, mana kitu bray, tak itu. Ah mana ka mana bro, no yang turun bro, curang teh. Ini berat, absus salam, tebarkan salam, Assalamualaikum. Itu doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Tok, gerak salamat tingali. Jawabnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Tuh, jadi assalamualaikum, waalaikumsalam, menang Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, entah sakit tuh jawabannya. Jadi mau rugi gitu. Jadi feedback dari luar tuh gimana sikapnya. Maka dimanapun berada, kemanapun pergi, soleh ma aman aslina. Api menjadi dingin bagi Ibrahim. Laut terbelah bagi Musa. Karena potensi semua nabi adalah soleh. Yusuf pun diangkat jadi raja. Ayub pun kembali utuh setelah diuji kubuduk seumur-umur tanpa BPJS jeung jam sostek harita. kusoleh mah selesai mang masalah kaditu nage jodoh nage nuso nusoleh. Mu orang teu yang menang jodoh soleh capek aslina. Emang ngeunah menang jodoh soleh? Senin kudu sahur, ngarenos jam tilu subuh. Terus kudu setoran ayat. Ah teu tadi di imah ge jeung nu mah tahajud ulah eureun, duha ulah pere. Aya nu budak bawang kawin jeung nu begang tah. Tad aing mah kaduhung cenah kudu setoran ayat, ulah coplok kudu, kudu tahajud, manehna can soleh. Da soleh mah buruhna surga. Jadi mimpi. Hayang boga suami jika Rasulullah, ibu-ibu, hayang, wah Rasul mah kapal majikan kita nyebut ngaran ya Humaira, yohayang hayang kemerah-merahan, tarang ambek, tegede ambek. Hayang gaduh caroge jika Rasul hayang, geus ga Aisyah can. Tak eta masalah nama sarua lalaki kayak ayang menang Khadijah, ayang menang nu Aisyah, ngenteng. Ai kalakuan juga Abu Jahal. Nya, teu bisa. Nya, teu bisa. Cai mah mau ngahiji, maka penting gaul tapi soleh. Nah itu kuncinya absus salam. Waat imu ta'am, kudu ampang lengan lain cubak cabok. Bere daharun, ceriti, teh punya cerita. Lembut hati hati kudaharun mah. Dalam Bukhari ada satu bab Padahal ia bab silaturahmi, tapi menyebabkannya bahwa ini Ibnu Hajar Al Asqalani dengan babut ta'am wa'ati muta'am bersedekah dengan makanan. Ternyata dakwah mah lebih genah karena kefakiran menyebabkan kekupuran, Kenapa kristenisasi lebih cenderung membawa makanan? Karena tuh ngomongnya menjadi jawaban. Enak jelma lapar ceramahan ngadek tuh aslinya Siang ngomong wae cina Yang didahar kurang Nu lapar mah beredar, aslinya sok nu lapar ceramahan ngegel teh kudahareun waat imu toam wasilul arham ajak saeutik saitik yah mang ke masjid ah boga bensin bensinan motornya mogok dorong kumawe carana tete tete mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi mengajak gawe kepada kesolehan gawe tapi soleh itu sejumlah pahala orang yang dia ajak Nah, menguatkannya adalah wasallu billaili wan bangun malam, ritual pribadi ke Allah. Solehkan aku ya Allah, Allah maaslihli ya Allah solehkan aku dinil ladzi pada agama huwa ismatun amri yang menjadi pangkal urusanku. Wa aslihli solehkan aku. Ah, wa aslihli dunia yallati dalam urusan dunia yang menjadi wa ismatun amri menjadi maisahku tempat aku mencari karuniamu Wa li akhiratil lati dan solehkan aku untuk akhiratku yang tidak tahu kapan di mana sedang apa aku pulang. Wa eh, wa aslih li akhiratil lati piha ma'adi aku kembali padanya. Waj'alni jihada tahiyatali kalau tersoleh ya Allah tong ditambahan kahirupan teh lah ukur nambah kuota dosa waj'ali mau tarohatan fi lebih baik mati sebagai istirahat dari kejahatanku. Eta maka bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Penting bergaul untuk sama-sama mewarnai bagaimana lingkungan kita menjadi soleh. Jadi lamun ayah salemur bangsat muning mungkin te RT lurahna ustad. Sakampung teh copet kabeh masyarakat teh mungkin te lurahna ustad. Mau mungkin pasti lurahna copet deh. Pasti dicarek eta. Nganut nuja.